zaman edan, zaman gila sekarang ketika anak-anak menggilakan uh, artis menggilakan nanti saya sebut artis-artis tersinggung ini payah payah ceramah ketika ketika anak-anak muda mengidolakan Justin Bieber Insya Allah kalau artis barat saya sebut mereka itu tak terlalu sensitif dengan ceramah لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر Tadi saya duduk dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai Al-Mukarram Syekhuna Ustaz Lukman Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita ilmu-ilmu beliau insyaAllah Amin Tadi di dalam kami mendengar takbir di luar ni luar biasa Kata beliau takbirnya sudah mantap tapi serangannya belum nampak Serangan dalam bentuk apa? Sekarang jangankan kita menyerang menyebut Allahu Akbar saja sudah dituduh teroris belum lagi menyerang menyebut Allahu Akbar saja sudah banyak orang yang takut kalaulah mengatakan Allahu Akbar itu teroris maka besok subuh tidak akan ada yang azan betul? langsung aja asyhadu an ilaha illallah Ditanya, kenapa kau tadi azan tak pakai Allahu Akbar? Takut aku dituduh teroris. Orang yang korupsi, orang yang koruptor, mati-matian membela perbuatan jahatnya. Tahu dia itu salah, tahu dia itu dosa, berani dia membela. Tapi kenapa orang yang yakin bahwa amal dia ini benar tapi dia takut? Di mana letak masalahnya? Akidah. Akidahnya bermasalah. Ini yang teriak ini mau perang apa apa? Oh, ibu tu tak diperhatikan. Orang yang tidak punya keberanian maka bermasalah dengan akidahnya keberanian tidak membuat orang cepat mati ketakutan tidak membuat orang lama mati kalau sudah mati kata Allah batuk pun mati betul tapi kalau tak mati kata Allah la inijtama'atil ummah berkumpul semua umat ini ala ayyadurruka bisyai'in memudaratkan engkau la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaih itu pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau tidak kata Allah tak akan terjadi inna ma'amruhu amruhu idha arada syai'an ayakula lahu itulah akidah yang ditanamkan ke dalam diri orang beriman umat ini dirusak bukan dengan diledakkan masjidnya masjid biar tetap tegak berdiri megah mewah wahiyya qarabub minal huda tapi tidak ada hidayah di dalam karena tidak menanamkan akidah dulu jiwa-jiwa ini sudah mati banyak orang-orang hidup tapi jiwanya mati maka menghidupkan jiwa itu diturunkan Allah Al-Quran syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan maka cara supaya umat ini lemah maka dijauhkan dia dari Al-Quran saya tak tahu datanya nanti tolong cari Provinsi Sumatera Utara berapa persen buta huruf Al-Quran? Cara yang pertama supaya umat ini jauh dari Quran adalah jauhkan dari huruf Arab. Dulu ini kerajaan empat besar, kerajaan Langkat di atas, bawah Aceh, kerajaan Melayu Deli, kerajaan Serdang, kerajaan Melayu Asahan sedangkan batu bara tidak masuk kerajaan tapi dipimpin oleh Datu semuanya memakai huruf Arab Melayu bahkan nenek kita datuk kita dulu pun kalau membaca kitab fikih tak pandai bahasa Arab tetap bisa baca huruf Arab apa nama bukunya Ferukunan Melayu betul Orang baca perukunan Melayu Datuk-datuk kita dulu tak pandai tulis huruf Latin Tapi bisa huruf Arab Melayu Sebodoh-bodoh orang Melayu Pasti bisa baca Quran Kenapa? Karena pakai huruf Arab Melayu Sekarang saya tanya Masih ada di sekolah huruf Arab Melayu? Hmm, sebagian mengatakan masih Sebagian mengatakan tidak Nampaknya khilafiah sudah terjadi Ustadz Muhsin kawan saya di mualimin dulu Ustadz Sopian Hadi kawan saya di mualimin dulu bukunya Arab ditulis huruf Arab Melayu Ihya Ulumuddin terlalu tebal maka pakai yang dijalal diringkas oleh Jamaluddin Al-Qasimi nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin tafsir ad-durrul manfur fi tafsir bil ma'sur terlalu tebal maka dipakai yang tipis jala lain dua jalal Jalaluddin Asyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli kitab kawakib setelah kawakib naik lagi ke atas itulah dia syarah Ibnu Aqil terjemahnya ditulis pakai huruf Arab Melayu sekarang mahasiswa semester 5 semester 6 semester 7 dikasih huruf Arab Melayu bingung mereka membacanya kenapa karena sudah jauh dari huruf Arab Melayu maka dirobahlah huruf Arab itu menjadi huruf Latin saya bukan anti huruf Latin saya sekedar mau bercerita bagaimana umat ini jauhkan dari Al-Quran dari huruf Arab Alhamdulillah kami di Provinsi Riau nama-nama jalan sejak otonomi daerah itu pakai huruf Arab Melayu Jalan Sudirman pakai alif sama nun kantor gubernur diperdakan peraturan daerah Riau peraturan daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Malah Kabupaten Siak itu lebih hebat lagi. Bukan cuman kantor bupati, gubernur, toko-toko pakai huruf Arab Melayu. Nanti Bapak Ibu kalau mau pergi menengok kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, saya pergi ke sana mau beli roti. Saya tengok huruf Arab tapi saya tak bisa baca. Kok tak bisa baca? Padahal dulu sekolah di Al-Wasliyah. Kenapa tak bisa? Rupanya tulisannya Ong Tai Kim toko Cina tapi dituliskan perda siapapun buat toko di sini mesti tulis huruf Arab Melayu begitulah pentingnya politik politik lewat apa itu perda peraturan daerah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung dimanapun kamu tinggal maka peraturan daerah harus pakai pakai huruf Arab Melayu salah satu keuntungan dari otonomi daerah Aceh lebih hebat namanya otsus otonomi khusus minyak dia dapat lebih banyak penerapan syariat Islam hukum cambuk bisa di Aceh kenapa? karena mereka punya pistol besi kita pistol air ada deal or no deal kami bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia GAM tidak akan mengamuk tapi harus ada deal pertama izinkan kami menerapkan syariat Islam yang kedua bagi kami pembagian minyak lebih dari yang lain maka damai sejahtera bersama negara kesatuan Republik Indonesia Allahu Akbar Dah mulai agak lemah bunyi Allahu Akbar setelah umat ini jauh dari huruf Arab, sibuk dengan huruf Latin, A B C D E F G H I J K, lalu kemudian orang pun sekarang baca Quran pakai huruf Latin. Betul? Betul. Ya asin. Berapa banyak ibu diserang Serdang di perbaungan masih ada wirid Yasin? Masih. Orang baca wirid Yasin baca satu-satu apa ramai-ramai? Baca ramai-ramai itulah yang tak tahu entah siapa yang bisa entah siapa yang tidak. Kalau ramai-ramai semuanya bergerak mulutnya. Turjaun. Fayakun. Begitu disuruh satu-satu baca, Bu, baca. Al-zina gitu. rupanya membaca Latin allazina allazina di huruf Latin itu alat zina jangan baca Quran pakai huruf Latin belajar baca Quran ikra'ul Quran baca Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya mohon maaf Tuan Guru Ustaz Lukman suara ini kuat bukan marah tak bukan karena tak hormat pada orang tua tidak kalau saya pelan-pelan nanti jamaahnya mengantuk jamaah sekalian marilah kita baca Quran setelah umat ini jauh dari huruf Arab tak kenal alif batas sajim akhad dan zal maka mulailah dijauhkan dari bahasa Arab SMP bahasa Inggris 3 tahun SMA bahasa Inggris 3 tahun kuliah S1 bahasa Inggris 3 tahun berapa tahun belajar bahasa Inggris 10 lah apa pula 9 kita ulang balik SMP bahasa Inggris 3 tahun SMA bahasa Inggris 3 tahun kuliah bahasa Inggris 4 tahun berapa tadi berapa saya bilang itu D3 ini kan S1 cerita kita berapa tahun belajar bahasa Inggris? 10 tahun belajar bahasa Inggris ada orang sekarang sholat pakai bahasa Inggris? ada Allahu Akbar inna solati my praying wa mahyaya my life wa mamati my die lillahi ta'ala for you oh my god Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Dulu, dulu kami belajar di Al-Wasliyah berapa pelajaran untuk menangkap membaca kitab? Nahu, sorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, badik. Tujuh mata kuliah barulah paham baca kitab. Sekarang dicampur semua pelajaran dalam satu pelajaran. Apa namanya? pelajaran agama Islam PAI tipis-tipis sama PKI mau jadi apa umat ini kitab kuning satu lemari tapi satu pun tak ada orang yang bisa membacanya ulama-ulama mati meninggalkan kitab anak cucunya tak pandai membaca kenapa? karena orang tidak mau sekolah agama datang mau meminang anak dia kau tamat mana tamat IAIN titel kau apa SAG apa pergi sana aku tak mau punya menantu sarjana alam gaib. <laughs> dijauhkan dari bahasa Arab akhirnya sibuk dengan bahasa Inggris pernah tak kalian membaca hadis malaikat bertanya who is your God yang ditanya tetap buka man imamuka ma buka, man nabiyuka oleh sebab itu kalau sayang kepada Islam kembali hidupkan Malaysia Malaysia itu bahasa Inggrisnya terbaik untuk Asia Tenggara Singapura, Malaysia tapi sampai sekarang Malaysia masih tetap ada majalah berbentulis Arab Melayu saya menengok sendiri di Kuala Lumpur saya sempat kuliah dua semester di Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor. Masih ada majalah bahasa Melayu. Sekarang saya tanya, pernah tak membaca majalah bahasa Melayu di tempat kita? Dengan huruf Arab Melayu. Tidak ada. Kita sudah lepas oleh sebab itu ke depan masukkan pelajaran huruf Arab Melayu lagi ke di sini MDA apa tidak ya? Karena istilah kita ini terlalu banyak. Dulu namanya MDA, berubah menjadi Ibtidaiyah, berubah menjadi PDTA. Sampai pusing kepala kita entah apa-apa. Mesir dari dulu itu saja. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Iqdadiyah, Madrasah Sanawiyah, Kuliah. Habis. Lisans, LC, Magister, Doktorah. Tak usah berubah-ubah kualitasnya yang berubah titelnya berubah titel di tempat kita berubah-ubah dulu Doktor Andus Habis itu STHI Habis itu SAG Habis itu Entah apa-apa namanya Pusinglah kepala Oleh sebab itu Pertama huruf Arab Melayu Jangan sampai hilang Setelah itu lalu bahasa Arab mesti ada maka adik-adik yang muda-muda yang teriakan Allah Akbarnya tadi kuat itu yang dimaksudkan Ustaz Lukman jangan Allah Akbarnya kuat serangannya tak ada tapi bukan serangan macam dulu pakai panah pakai tombak serangan memasukkan pelajaran agama di sekolah umum setuju? setuju masukkan bahasa Arab ke SMP masukkan bahasa Arab ke SMA masukkan bahasa Arab ke S1 saya pulang dari Mesir tahun 2002 pergi ke Malaysia sampai di Malaysia jumpa kawan saya pakai mobil kuliah S2 di UKM saya tanya kau kuliah di mana S2 di UKM sudah kerja sudah ngajar apa ngajar bahasa Arab di mana sekolah komputer ngajar bahasa Arab di sekolah komputer ini tak nyambung saya bilang. Kata dia di tempat kami, apapun nama sekolahnya tetap wajib mengambil subjek pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena orang baca Fatihah pakai bahasa Orang berdoa pakai bahasa Kalau dia paham doa pasti dia baca pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Kenapa dia baca pelan? Dia paham apa yang dia baca. Sekarang orang macam baca mantra. Maun, maun, maun. Apa kau ni doa sikit-sikit maun, sikit-sikit maun. Iyalah Pak Ustaz, kan sekarang banyak yang meninggal di Suriah. Banyak meninggal di Rohingya tak tahu dia isi doa tuh, yang tahu dia maut maut maut umat ini dijauhkan dari bahasa Arab sebodoh-bodohnya nenek datuk kita dulu pelajaran bahasa Arab tidak boleh hilang purba Syekh Mustafa Hussein membuka pondok pesantren terbesar di Sumatera ini bahkan di Indonesia ini coba tengok orang di purba belajar bapak aja nahu sarab Ah, itu baru untuk bahasa Arabnya. Bagaimana dengan hadisnya? Ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arut qawafi, fikih, usul fikih, kawaidul fikih. Semua mereka kaji. Sekarang pelajaran-pelajaran-pelajaran ini hilang, terkikis sehingga umat ini jahil. Bukan jahil bidang ekonomi, paham dia sarjana ekonomi sarjana akuntansi tapi setelah dia kuliah kuliah kuliah otaknya cerdas cerdas secara intelektual tapi spiritualnya hampa kosong sarjana habis dia kuliah dia pun kerja setelah kerja punya kepribadian mobil pribadi rumah pribadi tentu dia mau menikah habis itu dia pun menikah setelah nikah punya anak. ada dulu orang nikah dulu baru punya anak, sekarang enggak punya anak dulu baru nikah. Setelah itu umur 30 40 spiritualnya mulai haus, haus pada agama. Kalau dulu dia dibekali agama, maka sejauh manapun dia terbang, dia akan tahu kemana akan pulang. Kenapa? Karena pernah belajar paling tidak lima. Quran hadis, fikih bahasa Arab, sejarah Islam, akidah akhlak. Quran hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, akidah akhlak. Tapi kalau dia minim agama, sampai umurnya 30, 35, 40, haus ingin mencari agama, maka dia akan berjumpa dengan aliran-aliran aliran berbagai macam aliran sesat kami di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sampai pusing menghadapi aliran-aliran sesat nih. Ada aliran sesat katanya waktu tasyahud datang Nabi Muhammad di depan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Ah itu Nabi Muhammad datang. Ah tengok tengok. Ada pula aliran mengatakan solat tidak perlu lima, cukup tiga saja. Namanya Islam waktu telu, siji loro telu tiga aja cukup sholat subuh sholat zuhur dijamak dengan sholat asar sholat maghrib dijamak dengan sholat isya tentu yang sembayangnya malas inilah yang kutunggu selama ini kata. Gitu. Ustadz itu lima ini ada diskon tiga bagus kita ambil tiga Datang pula aliran satu lagi mengatakan sholat itu pun tidak perlu tiga. Kau pejamkan aja mata, habis itu kau ingat Tuhan. Namanya sholat eling. على الصلاة ah, pejam mata bayangkan tegak rukuk sujud dah sembahyang apa namanya sembahyang hakikat adapun kalian yang solat di masjid itu solat kalian tak ada yang sah kenapa karena kalian solat bawa tai di perut kalian tai kan maka ha, solat kalian tak ada yang sah ah, dah mulai banyak yang ragu kan iya juga ya kita sholat kan ada tai di dalam maka siapa yang sholat bawa tai sholatnya tidak nah, semua udah ngaku padahal dipikir kalau belajarlah dia tufatul tulab di muallimin al sudah jelas dijelaskan yang dimaksud najis itu kalau keluar dari kubul dan dubur setelah keluar baru najis kalau di dalam tidak najis tapi dia tak tahu mana najis mana tidak akhirnya dia ikut berbagai macam ada pula yang satu lagi mengaku menjadi Nabi Muhammad siapa nama Nabi kalian? Muhammad yakin nama Nabi kalian Muhammad? ya sekarang saya tanya siapa nama Nabi? Oh, udah mulai ragu kan? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah mulai dia tes betul nama Nabi kalian Muhammad ya dibukakannya Quran nih coba tengok ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad sekarang tanya Muhammad apa Ahmad eh, kadang-kadang Muhammad kadang-kadang Ahmad mana bisa siapa Nabi kalian Muhammad ini Ahmad yang datang belakangan inilah dia eh, jadi Nabi yang datang belakangan sekarang sudah masanya datang ini gambarnya siapa dia Ahmad Musadeng berapa banyak dulu orang kalau sesat sesat aja dulu orang kalau nyasar nyasar aja sekarang orang nyesat bawa-bawa Al-Quran mengajak orang menyesatkan orang lain andai dia tahu belajar hadis tahulah dia bahwa Nabi Muhammad SAW itu namanya banyak Ana Ahmad Ana Muhammad Ana Al-Ashir Ana Al-Ami Ana Al-Aqib Ana Al-Awwal Ana Al-Akhir anal khatim anal fatih ana toha ana yasin salatullah salamullah ala toha rasul Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin ah, Bertambah lagi Nabi Ada Nabi Toha, ada Nabi Yasin namanya banyak orangnya itu-itu juga sama ada orang nanya saya Ustaz namanya siapa? Abdul Somad waktu kami cari di FB kan tak ada nama saya di FB Anton ajarkan anak kita pengetahuan supaya dia tak dikecoh oleh orang tak goyang dia siapapun menggoyang coba kalau anak kita sudah belajar agama kuat akidahnya datang murid-murid Ahmad Musadik bawa uh, uh, Al-Quran siapa nama Nabi kalian? Muhammad ah, ha, ini nama Nabi yang baru ya timim ba'dismuhu Ahmad Nabi yang terakhir itu bukan Muhammad ini Ahmad Tapi karena anak kita cerdas, sudah diajarkan ilmu munazarah, bisa dia berdebat. Apa kata dia? Oh, jadi kalau ada nama Ahmad di situ nama nabi terakhir. Iya, kalau gitu Nasrullah nabi terakhir. Kenapa? Ini ayatnya. Ida aja. Nasrullah nabi terakhir. Datang kata Nasrullah, akulah dia. Pokoknya salah ada namanya di situ, anak dia. Kalau begitu Nasrullah itu masih ada nabi terakhir setelah dia di juz 30 terakhir. Mana dia? Qul huwallahu ahad. Allah. Inilah dia. Ini nabi terakhir. Ini orang-orang yang main-main dalil ini hanya bisa membodoh-bodohi orang yang tak belajar agama. Maka belajar agama. Bapak yang punya tanah Tadi kami pulang dari pengajian di Lubuk Pakam lewat jalan belakang masih banyak tanah kosong saya tengok. Tak punya siapa mana saya tahu. itu tanah kosong itu wakafkanlah tanah sejauh mata memandang ada orang mati buat tanah ya. yang ada mulut jadi sumber tanah maka tanah-tanah luas itu wakafkan lillahi ta'ala datang ke kantor MUI datang ke kantor al-wasliyah pak ini tanah kuwakafkan 2 hektar Cuman suratnya agak bermasalah memang. Orang sekarang serba berwakaf, ah, pasti bermasalah suratnya. Ini Pak, tanah kuwakafkan. Barulah orang pengumuman di masjid. Siapa yang punya duit, siapa yang punya kosen, siapa yang punya semen, siapa yang punya batu, buatlah tiga lokal. Lokal satu, lokal dua, lokal tiga satu lokal 30 orang dua lokal 30 orang dua lokal tiga tiga kali tiga berapa orang sudah selamat Sembilan puluh anak umat Islam selamat masukkan SMP IT Islamik terpadu masukkan lima pelajaran buat dia sampai sore full day pakai-pakai Inggris semua sekarang kalau pakai bahasa Arab orang tak mau di mana anakmu madrasah tesanawiyah tak mau Anak kau di mana? Pondok pesantren. Ah, kampungan. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Ada lisinya itu-itu juga. Ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai orang merendahkan agama. Buatlah dia ada pun orang yang membuat sekolah hanya orientasi bisnis, bisnis, bisnis. Tak sampai kemana. Tapi kalau bapak yang kaya, kalau memang kaya tunjukkan kaya apa bukti orang kaya mobilnya mewah mobil mewah tak dibawa mati lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak ditengok lama jadi ustad banyak yang curhat belum ada orang mati bawa mobil tak ada sayang lap mobil sekarang orang sayang sama mobil dia belum mandi mobil udah mandi duluan saking sayangnya sama mobil asal mendaki didorong di belakang <laughs> rusak ini orang tak paham kalau kau sayang sama harta maka kau wakafkan tanah maka kau dirikan sekolah SMP tiga tahun SMA tiga tahun kalau sudah tamat SMA maka anak-anak macam pokok kayu yang besar di belakang baliho pokok kayu yang besar kita tak khawatir angin puting beliung datang dia tak akan tumbang tapi kalau pohon togi Begitu kacang hijau kita masukkan ke pot, disiram, keluar pecah, maka yang pertama kali datang semut mau memakan akarnya. Betul? Datang semut memakan akarnya. Bagaimana supaya akarnya tak dimakan semut? Ditulis pakai kapur, semut dilarang masuk. Insya Allah semut tak akan masuk. Tapi dengan syarat kapurnya kapur barus ajaib. Dah. Setelah itu tumbuhlah dia pucuknya manis akarnya sudah keras batangnya sudah keras tapi pucuknya manis datang ulat memakan pucuknya apa kata ulat pucuk pucuk ini anak-anak kita yang SMP 3 tahun SMA 3 tahun ini adalah yang pucuk-pucuknya manis-manis zaman edan zaman gila sekarang ketika anak-anak menggilakan uh, artis menggilakan nanti saya sebut artis-artis tersinggung ini payah payah ceramah ketika ketika anak-anak muda mengidolakan Justin Bieber insya Allah kalau artis barat saya sebut mereka itu tak terlalu sensitif dengan ceramah ketika mereka mengidolakan orang barat tapi sampai hari ini anak-anakku di Serdang Bedagai di apa perbaungan masih mau foto-foto sama Ustadz makanya berapa banyak pun Ustadz boleh kita foto ambil aja lah Ustadz boleh kita foto senyumlah sedikit Pak Ustadz senyumlah sedikit Pak Ustadz kenapa saya berpikir mestinya anak-anak ini sudah kena narkoba mestinya anak-anak ini sudah kena zina tapi masih ramai datang ke masjid inilah yang ke depan Allah Allah serangannya nanti belakangan maka kalian yang sudah istiqomah ada pula tadi bajunya saya tengok pejuang hijrah kemarin malam saya masih di Tembilahan Riau Indragiri Hilir datang anak-anak muda habis sholat subuh menyerbu kami yang sedang sarapan pagi saya sangka mereka mau ngambil lontong. Rupanya mau minta Ustadz tolong buatkan video pendek. Kami pakai seragam judulnya Pejuang Subuh. Pakai seragam coklat. Ustadz pakai baju coklat juga ya? Iya saya pun pakailah. Video 5 menit ya. Wahai anak-anak muda sekalian yang sudah hijrah, gabungkan diri kalian dengan pejuang hijrah. Salat subuh 40 hari datang yang satu ustaz masa sholat subuh 40 hari sampai mati lah oh iya juga jadi kalau gitu kita buat video baru ya ya ulang balik macam casting sinetron pula sebenarnya lah bangkit balik ya wahai pemuda-pemuda yang sudah hijrah gabungkan diri dengan pejuang subuh sampai mati oh, mantap Pak Ustaz ya langsung upload like and share setelah selesai acara pengambilan video pendek uh, uh, bajunya tolong dibuka Bos. Ustaz. Rupanya pinjam aja. Sangka untuk saya. Memang saya berjumpa anak-anak muda luar biasa. Saya ditanya, Ustadz kapan ke Medan lagi setelah ini? Ada. Tahun berapa? 2018. Bulan berapa? Saya tak ingat. Yang undang siapa? Sahabat hijrah. Anak-anak muda sekarang hijrah luar biasa. Dulu anak muda Mana ada anak muda dulu pengajian? Dulu kalau sudah pengajian isinya orang-orang tua, wirid yasin. Tapi sekarang anak muda bajunya apa? Harley Davidson. Luar biasa. Anak muda. Bangga kita. Kemarin ketika jam istirahat saya didatangi anak-anak muda. Lima anak muda datang mereka pakai baju king persatuan anak muda pecinta king cobra wah wow. Ustaz Somad ya kami anak-anak geng king ini saya bilang biasanya anak-anak geng motor ini nakal ini geng motor syariah Pak Ustaz biasa jadi nanti Ustaz Somad akan kami jemput dari masjid kita akan pakai motor rame-rame kita tapi kita pakai helm iyalah Pak Ustaz Ustaz nanti akan ceramah insya Allah tapi sebagai pengetahuan Pak Ustaz nanti Ustaz kalau bisa ceramahnya hati-hati kenapa? karena kawan-kawan kami itu banyak yang bertatu apa masalahnya? orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? pakai tato sholat nggak apa-apa yang masalah itu nggak bertatu nggak sholat bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato yang sudah sempat buat tato biarkan aja ini ketika tobat gambar ular kobra begitu dia tobat diambilnya setrika oh, membelok-belok lah ular tadi kalian hijrah saja jangan casingnya bayangkan kalau orang Jepang Yakuza Yakuza itu semuanya tatu dari mulai pergelangan tangan kiri kanan pergelangan leher gelang kaki semuanya tatu Macam mana mau disetrika? Tak akan digosok semuanya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasiman Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasyimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan dicabut merapikan aja Pak Ustaz jangan tawar-tawar kecuali tumbuhnya tak wajar ada perempuan ini bulu matanya tumbuh tak wajar asal kita tengok dia ingat kita kingkong itu boleh dirapikannya tapi yang sudah jangan dicabut biarkan aja wal mutafallijat menjarangkan gigi gigi dulu kita tahu zaman saya kecil yang namanya kawat itu kawat duri untuk ini enggak sekarang kawat pasang sini Hari Senin ungu. Hari Selasa hijau. Hari merah. Asal pergi ke kampus menunjukkan itu. Ha. Ini mau kemana anak-anak muda ini? Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah malam ini tumpah ruah anak-anak muda luar biasa. Allahu Akbar. Istiqomah kalian hijrah. Ini malam-malam libur. Besok hari Sabtu, weekend. Sudah berapa kali dia dapat SMS yang kita karaokean ya? Tidak. Allah sekali-sekali apa salahnya? Aku sudah hijrah men. Tidak ada lagi bonceng. Say no to bonceng. Penting aku ngaji, ngaji, ngaji. Allah sebentar aja ngaji. Nanti aku yang bayar. Ayolah kalau gitu. Ini tak betul. Ah, ibu bapak maka yang mereka serang adalah anak-anak muda bagaimana menyerang anak muda ini anak muda zaman dulu zaman datuk-datuk dulu bagaimana cara mencari memanggil anak gadis bawa lidi dibawa lidi dijolok dari bawah rumah rumah ke rumah kayu itu kalau sudah nampak lidi ke atas itu artinya miskol Nah, kalau nampak Pak Miskol, itu berarti ada laki-laki datang. Dulu begitu. Begitu Miskol, rupanya kaki sudah digigit anjing di bawah. Dulu kalau mau jumpa laki-laki sama perempuan kapan? Ketika berselisih jalan mau ke surau. Pas mau ke surau, ah, dicelakkan, dibuatlah surat, diselipkan di celah ketiak. Ah, nanti perempuan dari sana, laki-laki dari sini. Ah, masih terbayang bagaimana Zainuddin membaca surat Hayati begitu sekarang sekarang begitu mudahnya mau kenalan sama perempuan buka HP www.pacebok.com dah ingat nama dia siapa nama dia ah, tulis nama lengkapnya dah setelah dapat namanya request habis itu oke okay. habis itu say hello janjian makan bakso dua kali selesai mereka rusak anak-anak muda nih dengan apa? FB, Twitter, BBM, WhatsApp, www.youtube.com. Mereka sangka anak-anak muda ini akan rusak kalau ku buat kawannya banyak lewat apa? FB. Anak muda ini akan rusak dengan video porno YouTube. Anak muda ini akan rusak dengan kirim-kirim gambar WhatsApp. Ternyata orang kafir itu bingung sekarang. Dibuatnya Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram malah mereka tukar menukar video ceramah Allah Akbar makanya kemanapun saya pergi di Indonesia ini asal jumpa anak muda pasti Assalamualaikum Pak Ustaz kalau ada anak muda yang tak kenal sama saya pasti tak punya paket luar biasa tidak hanya orang Islam duri 125 km dari Pekanbaru arah dari Medan habis pulang ceramah makanlah kami di Duri bukan makan Duri makan di kota Duri pas sedang makan tiba-tiba datang orang pakai rantai matanya sipit putih ini pasti saudara-saudara sepupu Jetli dan Cuyunfa dia datang mendekati meja datang saya sedang makan datang dia mendekati meja saya dalam hati saya ini pasti mau menunjukkan kungfunya nih Jangan-jangan dia tersinggung dengan ceramah saya. Saya sudah siap-siap. Langkah saya siapkan, langkah lari dan langkah. Saya siap. Saya pura-pura tak ada kejadian, saya makan aja. Makan saya baca ayat kursi Allahul Qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm samawati wa fil ardh. Begitu sudah dekat dia tanya, "Ustaz Somad ya?" "Iya," saya bilang. "Bisa foto Pak Ustaz?" "Bisa." Saya. Non muslim pun tahu. Kenapa? Karena mereka pun menengok video kajian agama ternyata bahkan pernah menjadi trending topik nomor satu luar biasa makanya kalau ada yang mengatakan Alhamdulillah malam ini telah hadir bersama kita da'i sejuta umat jangan katakan saya da'i sejuta umat itu hanya gelar Kiai Haji Zainuddin MZ saya bukan sejuta umat sejuta viewer oleh sebab itu makanya orang kafir yang membuat dari Amerika Israel sana mereka bingung sudah putus asa. Bagaimana merusak anak-anak muda ini? Dibuatkan WhatsApp supaya dia tukar-tukaran video, tukar-tukaran gambar. Eh malah tukar-tukaran ceramah. Dibuatkan FB supaya dia curhat di FB. Ternyata FB-nya apa? Hadirilah tablik akbar di bengkel. Heran orang. Mereka sudah heran. Padahal tujuan mereka pertama membuat FB itu sengaja dibuatnya wall. Kenapa tidak page? P-A-G-E, page, halaman. Kenapa dia buat wall, dinding? Karena orang Yahudi mengadu di dinding ratapan. Oh my God. Maka dia ingin bapak ibu semua mengadu keluh kesah di dinding ratapan wall Facebook. Sekarang masih ada orang mengadu di dinding wall Facebook. Ada. Pagi-pagi sarapan dia, pedas masakan bininya. Langsung tulis, pedas betul masakannya. Habis itu dia minum kopi. Pas minum kopi pahit, langsung tulis, pahit betul kopinya. Habis itu pas dia mau berangkat, cemberut bininya. Ada fotonya, cemberut betul mukanya. Habis itu pas mau tidur malam, rasa-rasanya meriang mau mati. Rasanya mau mati. Pas pagi mati. Berapa banyak pula orang sekarang berdoa, berdoa di dinding wall Facebook. Kalau menjenguk orang sakit, angkat tangan, ya syafi, wahai yang menyembuhkan, ya kafi, maha mencukupkan, ya mu'afi, maha menyehatkan, isfi mardona, sembuhkan anak kami, sembuhkan makcik kami, sembuhkan ayah kami, sembuhkan pakcik kami. Sekarang orang tak begitu. Begitu dengan orang sakit, langsung potong. Bagi yang suka tolong like and share. Amin amin amin amin amin. Rusak putus silaturahim. Anak si Anu kemarin akikah kau datang? Enggak. Anak kemarin anikah kau datang? Tidak. Kenapa kau tak datang? Aku cukup ucapkan aja selamat akikah. Amin amin amin. Selamat walimah. Amin amin amin. Kemarin anak dia nikah kau datang? Tidak. Terus kutulis aja barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin amin amin. Saya khawatirnya nanti dia mati satu pun tak datang sholat jenazah. Semuanya mengirimkan amin amin amin. amin. Sudah putus hubungan silaturahim kita dibuat oleh HP. Dulu kalau ada orang menunggu mobil dari arah Tanjung Balai mau ke Medan, duduk di stasiun tujuh orang, orang akan bercerita. Bapak dari mana? Saya dari perbaungan eh? oh tinggal di perbaungan ya iya dekat dari rumah Pak Sofian Hadi ah, dekat kenal sama datuknya oh iya datuk dia sama datuk saya datuk datuk dulu ada salam sekarang tujuh orang duduk menunggu pesawat yang sama tapi tak ada mau tahu la salam wala kalam semua sibuk ah. ha ha ha ha, ha, ha, ha. La ilaha illallah. Tiba-tiba ada orang pingsan di sebelahnya tuh. Langsung dipotonya. Ada orang pingsan di sebelah saya. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Ini zamannya sudah gila. Tidak ada lagi salam-salam tapi kita di masjid ini bangga saya kuri mulai keluar dari rumah disambut salam salam salam salam salam salam sampai hilang sendal saya salam salam salam salam sampai masuk salam salam salam tak berhenti salam salam salam salam salam mana anak muda bersalam bersemangat salam bersemangat bahkan sudah beberapa kali ceramah ini lebih lama pula salamnya daripada ceramah yang lebih sampai-sampai saya bingung dalam pikiran saya ini saya diundang untuk foto apa untuk ceramah Masya Allah Ternyata mereka sudah gagal Untuk merusak anak-anak kita Yang datang malam ini Ini adalah yang sudah lulus fit and proper test Allah Akbar Saya sudah ceramah pas satu jam Tadi dimulai jam setengah sembilan Tadi saya mulai setengah sembilan Sekarang setengah sepuluh Di mana mana saya ceramah itu sesuai tertulis di botol 600 ml 60 menit luar biasa padahal di mana mana biasanya saya, yang nonton kita di lancar tak lancar berapa penontonnya 31 ribu streaming meletup 31 ribu padahal biasanya yang menonton 10 ribu 5 ribu malam ini 31 ribu dari alam goib yang yang yang alam nyata ini berapa kira-kira saya tidak ingin setelah kita ngumpul malam ini ramai tiba-tiba besok cerita gimana pengajian tadi malam wow amazing gimana pengajian tadi malam mantap apa yang mantap sampah berserak-serak setelah ini mesti ada gerakan-gerakan yang pertama gerakan ekonomi umat mulailah gerakan belanja di warung muslim Allahu Akbar. kalau belanja di tempat warung muslim janganlah menawar membunuh menawar membunuh ini berapa pak? 10 ribu 1500 ya? ekonomi umat ini mesti dibangkitkan berapa banyak angka perceraian tinggi melampung gara-gara pak ekonomi Dulu waktu pacaran memang aku rela menjadi istrimu mas walaupun kita makan sehari sekali. Tidur beralaskan koran. Pret. Emang bisa. Ternyata begitu sudah menikah, lahir anak, tak sanggup, mengamuk tiap hari. Akhirnya apa yang terjadi? Adinda, nampaknya tak bisa kita lanjutkan hubungan ini. Akhirnya ku pulangkan ajalah kau ke rumah bapak engkau. Aku pun makan payah maka bangkitkan ekonomi umat bapak yang punya duit banyak kasih dia modal jangan disimpan duit di bank disimpanlah duit di bank satu miliar makan riba tiap bulan riba riba riba riba makan haram bawa anak-anak muda nampak anak-anak muda selesai sarjana dari Medan panggil dia sini kok aku tengok lutang lantung tak tentu arah apa kau bisa saya dari fakultas pertanian pak pokok apa yang bisa kau tanam pokok semangka pak Sebesar apa semangka yang bisa kau tanam? Tergantung pak, kalau modalnya besar, besar semangkanya. Nih, kupinjamkan kau duit 10 juta, itu ada tanah kosong, aku ah, tanam semangka ya. Ya, ilmu kau tuh, jangan bertanam semangka di atas kertas. Buat makalah tentang semangka. Semangka menurut etimologi, semangka menurut terminologi, semangka tanam tanam. Pernah kau tanam semangka? Tak pernah. Praktekkan. Ah, kau sini anak muda, sini sini. Kau tadi mana? Saya dari Fakultas Pertanian, Pak. Itu udah tadi kasih modal. Fakultas lain lah. Saya peternakan, Pak. Ah, ternak apa kau bisa? Saya bisa ternak lele, Pak. Mantap. Itu ada kolam kosong, kau ternak sana. Berapa ekor? Dua ekor aja, Pak. Masa ternak lele dua ekor? Memang dua ekor, Pak. Tapi satunya sebesar ikan paus. Ah, mantap. Maka ikan-ikan kita ini akan kirim kemana? Jepang. Yang suka makan ikan mentah itu kan Jepang. Ah, dipotongnya ikan tipis, dicampurnya dengan nasi panas, dipotongnya dikasih kecap. Apa namanya? Sushi. Makan. Saya depan su, saya bawa si sushi. Nih, jadi kualitas kita apa? Ekspor, impor. Ada seorang kiai di Jawa Barat, Bogor. Bogor itu sejuk, tanahnya penuh dengan tanaman. Mereka tanam, dibuatnya buku. Apa judul bukunya? tarekat sayuriah saya setahu saya tarekat Naqasyabandia Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi tarekat Syaziliyah Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili tarekat Syatariyah Syekh Abdullah Asy-Syatari tarekat Ahmadiyah Syekh Ahmad Sidi Ahmad Al-Badawi tarekat ini kok tarekat Sayuriyah ternyata dia buka pesantren dibangun lokal, ditanamnya sayur, tapi sayurnya tidak pakai pestisida, tak ada racun, murni tai ayam. Ternyata sayur-sayur dia bebas daripada penyakit, tidak ada efek samping, sayur organik yang menerimanya siapa? Singapura. Orang Singapura makan sayur organik, mengekspor, bangkitkan ekonomi umat. Nah, setelah berkumpul ini, mulailah menggagas-menggagas. Remajanya sudah kumpul, mantap. Gerakan sholat subuh berjamaah. Ustaz Somad, itu anak muda itu, itu gerakan sholat subuh tuh, mantap. Tapi cuman sayang subuh aja mereka sembahyang lanjutkanlah zuhur asar maghrib isya kenapa disebut gerakan subuh sedangkan subuh payah bangun aja pun mereka sanggup apalagi zu zuhur ekonomi umat bangkitkan ada supermarket mau jalan ke kampus saya supermarket 212 tak lama lagi akan masuk tanggal 2 Desember sudah setahun berlalu ternyata tantangan umat bangkit adrenalin umat dengan ekonomi umat yang kaya kaya kaya kaya saya diundang ke Palembang di tepi sungai launching market 212 kepada dokter-dokter spesialis harap naik ke atas pentas saya heran Kenapa dokter spesialis yang ke atas pentas? Rupanya dokter spesialis ini kerjanya ringan, duitnya apa? Banyak. Kalau tukang martilnya besar, satu hari 70 ribu. Kalau dokter spesialis martilnya kecil. Di tokonya lutut. Hanya ah, lapuk lah lama pakai. Satu lutut 7 juta, dua lutut 7 juta. Dua lutut berapa? 14. Yang sakit hari itu 10 orang berapa? 140 juta. Itu baru pagi. Petang nanti ada yang sakit siku. Malam ada yang sakit kepala pukulnya kiri pukulnya kanan datang pula bawa senter kecil kita tahunya dulu senter besar mencari durian ya senternya kecil ya. tengoknya telinga periksa oh banyak Spiderman dalamnya rupanya gendang telinga sudah rusak pak gendang telinga bapak ini rusak sudah apa gendang telinga rusak apa tak mendengar lagi ah, diperbaikinya dosen dokter spesialis duitnya banyak diajak pengajian daripada dia asik membeli mobil motor mewah mahal dibelikanlah duit orang kaya itu kalau duit sudah terlalu banyak bingung dia mau beli apa dibelikannya lah ke mobil yang harganya 5 miliar cuman muat dua orang Mobil 5 miliar muat dua orang. Kalau saya bagus beli bus. Bisa kita ramai-ramai ya kan? Dibelikannya duit 5 miliar untuk mobil muat dua orang, pintunya cuma dua. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Ada nanti keluar tak berpintu sama sekali. Melompat aja dari atas. Nah ini lebih mahal lagi. Ini dunia ini gila maka beli mobil beli ini Lamborghini Ford segala macam Porsche akhirnya mati tak satu pun dibawa maka kumpulkanlah yang kira-kira bisa menolong dalam agama Allah dikumpulkanlah dokter-dokter yang ramai tadi lalu duitnya keluar membuat ke apa? market Islam ini Ustaz Somad ini anti kebinekaan ini masa ngajak belanja cuma sesama orang Islam saya ngajak saudara saya belanja di warung saya salah saya ngajak kawan saya beli beras tempat saya salah ya. saya buka bengkel kalau mobil mau rusak ac rusak bawa ke bengkel saya salah ya. kecuali saya bawa barang panjang kau betulkan sini kau tidak aku pancung kepala kau itu baru tak betul orang ngajak saudaranya kok apa salahnya apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka pertama bangkitkan ekonomi umat La yu'minu ahadukum. Kau tidak beriman hatta yu'ibba li akhi sampai engkau kasihan menengok saudaramu yang susah, yang melarat, yang terancam perceraian karena tak makan. Hatta yu'ibba li akhi man yuhibbu li nafsi. Kalau anak dia tak bisa sekolah, sama macam mana aku. Kalau anak dia tak bisa masuk kelas malu karena uang sekolah tak dibayar 10 bulan, sama dengan anak aku. Anak engkau sudah sama macam anak aku. Ni ku beri engkau modal. Tapi bini engkau jangan bini aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ekonominya bangkit, maka suara dia tak bisa dibeli. Ingat, demokrasi membeli suara orang-orang susah. Maka ada orang-orang yang sengaja disusahkan karena kalau dia susah, suaranya bisa dibeli. Satu coblos paku cukup dibayar 50 ribu di desa-desa yang sulit tempat kita masih petani tapi di daerah sana bukan petani buruh tani kalau petani tanah masih punya dia kalau buruh tani dia nanam dia manen dia tunggang langgang dia susah pergi pagi pulang putang peras keringat banting pulang tunggang langgang lintang kukang tapi duit dia tidak menikmati lalu datanglah orang membeli sawer 50 ribu 50 ribu nanti coblos saya 50 ribu nanti coblos saya 50 ribu nanti coblos saya gambarnya mana yang mau dicoblos nih akhirnya dengan 50 ribu kalau di perbaungan ada yang bayar 50 ribu mau nyoblos mana dia mau ini duit banyak kalau 500 ribu kami tak mau kalau 5 juta istikharah saya dulu bosan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana mata memandang di situ ada kamera. Ada kamera, ada kamera, ada kamera, ada kamera. Ada kamera, apel habis kena gigit sedikit. Ada kamera, mantap. Ini menunjukkan apa? Ekonomi umat di perbaungan luar biasa. Mana ada orang bisa merekam kalau duitnya tak banyak? Masjidnya mantap. Di mana-mana ayat kalau di kaligrafi itu kan ayat berhenti. Di sini ayat berjalan. Lalakum tahtadun dan berpeganglah kamu kepada tapi ayat itu bahaya itu takutnya pas orang sedang sholat nengok ada situ sampai imam udah sujud dia tidak cari sama sujud lah kawan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ekonomi umat mapan dia. Apa kata Sayyidina Ali? Kada al-faqru, hampir saja kefakiran, kemiskinan, kesusahan ayakuna kufran membuat orang menjadi kafir yang menjual akidahnya dengan mie instan siapa? Orang miskin apa orang kaya? Yang menjual akidahnya dengan baju bekas orang miskin apa orang kaya? yang menjual anak-anak gadisnya di tempat prostitusi WTS PSK orang miskin apa orang kaya bahkan ada di satu daerah kalau anaknya dibawa mucikari germo untuk jadi PSK tahlilan baca doa Ya Allah jadikanlah anak kami ini cepat kerja dan dapat bawa uang amin bahayanya umat ini kalau sampai susah melarat maka umat bangkitkan ekonomi umat Jangan lagi kita berpikir Islam ini agama yang susah, miskin, melarat. Nabi Muhammad itu orangnya miskin, bajunya compang-camping. Ini Muhammad dari mana ya? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah maharnya 20 ekor onta kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahdum Isruna Bakarah 20 ekor onta satu ekor onta paling murah 35 juta itu pun onta-onta yang kena kurap lah itu dah 35 juta kali 20 ekor berapa 700 juta anak muda umur 25 tahun menikah sama janda maharnya 700 juta kaya apa miskin banyak ibu-ibu yang menyesal kenapalah baru tahu sekarang Kok tahu awak dulu minta balik ke rumah ngamuk-ngamuk aja sama bang. Menyesal aku bang dulu minta seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tengoklah, sudah lapuk telekung sudah. 700 juta mahar Nabi menikah dengan Khadijah. Kira-kira kalau ada anak muda maharnya 700 juta. 700 juta berapa mobil sedan itu sekarang? Mahal maharnya. Ustadz Somad, saya mau nikah berapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai itu zaman saya dulu zaman anak-anak muda ini sekarang oh kupinang kau dengan bismillah dasar tak bermodal aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai Begitu selesai menikah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان apa kata ibu mertua sedapnya suara menantu kita tuh ya bang iya begitu mereka tengok di kamar rupanya Sidi <laughs> begitulah rupanya anak-anak muda ini sekarang tak yakin kita dia pandai mengaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ekonomi umat ini bangkit, barulah cerita politik ini anggota-anggota legislatif kalau sudah menengok banyak begini, oh dia udah eh, ini tiga kursi ini katanya. Maka kita kalau ramai kita punya bergaining. Kalau sudah ramai, kita bisa menentukan suara. Kalau di satu kota itu ada seribu masjid seribu masjid berapa masjid seribu masjid itu seribu jamaahnya tiga 300 jamaah oh jamaah jamaahnya ratus, tiga ratus kali seribu berapa Tiga ratus ribu maka tiga ratus ribu kita bisa memilih bupati wali kota untuk duduk maka ketika datang calon bupati wali kota hmm, para bapak-bapak pimpinan masjid sekalian, maukah mendukung saya? Mbak, kontrak politik dulu. Bapak mau kami angkat jadi bupati? Ya, ini materi 6000. Kalau bapak nanti duduk, satu, bapak akan perjuangkan perda zakat. Karena zakat ini akan membangkitkan pinjaman tanpa bunga. Mau? Uh, iyalah kalau gitu. Dua, kalau bapak duduk nanti Bapak akan mengeluarkan perda syariah macam Aceh. Bisa Aceh. Aceh keluar perda syariah. Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Karena kalau dia duduk ngangkang masuk angin. Bisa. Datang bule-bule dari Jerman, mandi mereka di pantai Aceh. Bule menengok bule yang perempuan, yang laki-laki balik. Dibukanya celana jeansnya dibuka baju, mandi mereka di pantai Aceh. Oh, datang WH. Apa itu WH? Wilayah Hisbah, Polisi Syariah Aceh. Datang WH membawa kain sarung. Sarung. Ah, oh, lagi sarung. Uh, ah, uh, ah, Bule and Pale, come here. This is for you. This is this is Islamic clothes. Ini pakaian Muslim. Pakai pakai. Oh, akhirnya Bule tadi pun berkain sarung lah. Kan tak boleh mandi sembarangan sini ya ini negeri Islam bisa kita punya tawar menawar apa namanya perda syariah kalau bapak duduk nanti maka bapak akan perjuangkan masukkan lima pelajaran agama dalam sekolah umum SMP SMA masukkan bisa bisa kalau kita punya jamaah yang solid keseimbangan antara solid dan solat <laughs> mantap mantap itu namanya serangan susulan Jadi kita yang sudah bersatu ini harus ada target ke depan. Tidak mampan lagi. Ingat, 2019 angka politik, pemilihan anggota legislatif, tidak mampan lagi caleg-caleg masuk ke dalam membawa karpet dua gulung tolong pilih aku nanti kalau aku duduk jadi anggota DPR Sergei Sedang berdagai, akan kutambah karpet baru tak perlu pak karpet kami banyak kalau nanti aku duduk akan kubelikan AC tak perlu pak AC kami banyak bapak kalau duduk nanti perjuangkan liga ini di parlemen tapi kalau tidak apa boleh buat kami berpindah ke lain hati itu jangan lagi berpikir pragmatis tapi pikirkanlah umat ke depan ambil kertas ambil paku coblos orang menyangka itu simpel sederhana padahal itu persaksian di hadapan Allah aku Abdul Somad atas nama Allah memilih orang ini aku bersaksi atas nama Allah ini layak menjadi pemimpinku lima tahun akan datang blos terserah Abu mau cucu hidungnya telinganya terserah Tuh. Ibu sudah istikharah memilih pemimpin ini Sudah Pak Ustadz Mana yang mau dipilih Ini gambarnya Pak Ustadz Kenapa ini yang dipilih Cuman lah Pak Ustadz Asalkan istikharah malam pejam mata Gambar dia yang nampak Kenapa gambar dia nampak? Ya udah ngasih mukena satu Jilbab dua Gendang merhaban satu Waktu dia datang ke masjid kami, kami nyanyikan lagu nasir, Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Maka keluarlah dana. Ini tak laku lagi sekarang. Kita harus bisa memilih pemimpin yang pro Islam. Mesti disatukan lagi. Oleh sebab itu kalau ada serangan-serangan kepada dai-dai sebenarnya bukan pada orangnya, tapi ada orang banyak yang mampu mengumpulkan orang banyak. Ini berbahaya, ini harus dihabisi ini orang. Ini harus dihabisi. Dihabisi lewat uh, hidung, lewat apa macam-macam lah. apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada gerakan politik tapi tidak dengan kekerasan. Jangan kekerasan. Saya tak pernah mengajarkan angkat senata bunuh habisi mana pernah ada tadi ada orang ngirim posting whatsapp di screenshotnya dari fanpage kami siap untuk membela Ustadz Somad siapa yang macam-macam kami akan congkel matanya kami akan potong lehernya kami akan kuliti dia lalu ada sahabat saya yang komen Ustadz Somad ini jamaah Ustadz bahaya nih ini radikal nih saya bilang dia ini tukang potong hewan kurban Jangan mudah kita menuduh orang. Coba tengok bunyi bahasanya. Saya akan potong lehernya. Iyalah bismillahi Allahu akbar. Saya akan kuliti dia. Di kulitinya. Saya akan congkel. Dia memang suka asal dimasakkan kepala sapi dicongkelnya biji macam. Tak ada orang Islam itu yang keras. Kalau memang ada Islam yang keras, itu yang mengejek-ngejek agama Islam, yang menginjak injak Quran dipoto. Kenapa tak mati-mati sampai sekarang? Tak ada. Tapi di Mesir, Mesir jangan macam-macam ketika Farag Foda berkata apa kata Farag Foda hukum Islam tidak relevan dengan zaman innal ahkam al syari'i al ahkam al syari'iyah ghairu salihah li hadzal zaman saya mau nunjukkan bahwa saya bisa bahasa Arab innal ahkam al syari'iyah sesungguhnya hukum-hukum syar'i itu tidak relevan dengan zaman datang Syekh Muhammad Al-Ghazali gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi saya Muhammad Al-Ghazali bersaksi bahwa Farad Fodah kafir besok mati selesai tak lama nyawanya tapi kita berapa banyak yang udah ngejek-ngejek Quran berapa banyak mencaci-caci maki Quran berapa banyak menginjak-injak Quran sampai sekarang tak mati-mati itu kemarin Pak Ustadz mati pas minum kopi. Kopi Mirna diminum matilah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini gerakan begini ini kalau setiap masjid ada luar biasa. Ini yang datang saya ngitung-ngitung tak pandai. Ini kira-kira berapa orang nih kalau dihitung semua? Seribu ada tak? Ada seribu. Lebih itu bisa lima ribu. 5000 yang hadir tambah 30000 yang streaming 35000 satu ustaz bayangkan kalau setiap nama-nama Asmaul Husna ini kan Abdul Somad nih Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Allah 99 kali 30 ribu wow oh, banyak lah oleh sebab itu kita akan selamatkan dengan tablik akbar tablik akbar maulid nabi Islam Miran nuzul Quran oh, saya kalau dia aja foto harus tunjukkan ini syiar ambil foto ke sana ambil foto ke sana ambil foto ke sana kalau perlu pakai drone ke atas Oh, habis itu kirim gambarnya, kirim kemana-mana, like and share. Gimana? Sudah kau kirim? Sudah Pak Ustaz, 50 grup sudah saya kirim. Kenapa tak ada masuk? Paket habis. Isilah agak 2 giga masuk surga ya, tak bermodal orang mau masuk WC aja 5 ribu sekarang apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini syiar syiar makanya ketika datang anak-anak muda Ustaz Somad buatkan video pendek saya buatkan datang bapak-bapak buatkan video pendek Pak Ustaz video tentang apa manfaat dari poligami oh kita berani ngeri ini Pak terus terang ini ngeri ini kalaupun bapak mau uh, saya pakai topeng lah bayangkan kalau sempat kita kalau sempat kita buatkan video itu berapa suara hilang ini kita sementara dua ribu ada Ustadz datang ke saya Ustadz Soman ya saya sayang sama Ustadz ya Ustadz saya pesankan dua menjelang 2019 Ustadz kumpulkan umat banyak tapi Ustadz jaga dua apa namanya yang pertama Ustadz jangan masuk politik nanti terjadi macam Ustadz Fulan yang kedua Ustadz jangan kawin lagi Sementara 2019, iya. 2020, atas serah Ustaz lah gitu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, persatuan ramai. Wal budana ja'alna lahum. Wal budana onta-onta ja'alna lakum min sya'airillah. Pandai saya ngaji kan? dan ontak-ontak itu kami sembelih kami potong untuk apa? syiar tunjukkan kepada alam semesta begini orang Islam ternyata apa kata orang kafir orang Islam itu kalau solat subuh yang sikit kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga Orang-orang yang mau macam-macam dengan umat Islam jangan kau ganggu. Jangan kau ganggu anak gadis itu. Jangan kau ganggu anak lajangnya. Itu umat Islam kalau udah mengamuk tengok ngeri itu, ramai itu. Sendal-sendal aja kemarin berapa yang hilang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah zaman kebangkitan Islam insyaallah. Allahu akbar. Nah, lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan? Perbaikan ekonomi, perbaikan politik, perbaikan pendidikan Istri yang baik datang pengajian, suami yang baik datang pengajian, pulang ke rumah maka akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti malam pulang ke rumah, jangan lama-lama, langsung tidur. Kenapa cepat tidur supaya bisa bangun tahajud? Saya tak biasa bing tidur jam 10 Pak Ustaz. Ini pulang nanti sampai rumah jam 10 sekarang jam 11 pulang. Tak bisa saya tidur cepat Pak Ustaz. Makan antimu. Asal dari makan ah. Tapi jangan pula sepapan. Seminggu baru bangun. Makanlah sebiji, sebiji atau belah dua. Ah, kasih istri satu, satu. Makan. Bismillah. tidur. Setel lah jam, jam dua biji. Tin, tin ting ting ting nah, itu jam satu tapi kadang orang ini kalau pekak badah tak bangun bangun ah buatlah jam satu lagi yang HP mahal biasanya HP suaminya jadul HP istri mahal biasanya begitu kenapa suami ini jadul karena kalau sempat dia pandai main WA bahaya abang tak usah pakai abang pakai ini aja yang SMS pun kadang macet huruf asal SMS bilang huruf R acara kita ai abu sudah saking susah amat aja daripada suami berselingkuh Pak Ustaz saya bukan kejam sama suami inilah ah, lalu kemudian pakailah ini HP telepon nah dipakai HP abang hidupkan alarmnya tin tin tin tin HP ini tentu pakai musik apa musiknya mati lagu Pasau, Ungu mati na na na na na na mengingatkan ah, kita kepada mati itu bagi yang bapak-bapak tapi ibu-ibu tentu lagu nasyid bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan Sekujur tubuh akan menggigil Sekujur badan kan kedinginan Maka begitu mendengar bila Israel Terbangunlah dia langsung Siapa yang duluan bangun? Terserahlah Bangun suaminya duluan Suami mengambil air Dipercikkannya ke wajah bininya Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun tapi kalau yang pengantin-pengantin baru yang baru nikah bulan kemarin, diambilnya air dipercikannya. Wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dibentangnya lah sajadah. Masya Allah, sajadahnya tak tanggung pula tuh. Di ujungnya ada made in buatan mana nih? Made in Scotland. Kan macam-macam sama sajadah nih. Bentangnya lah. Ha, istri di belakang, suami di depan. Kemarin saya tengok di sinetron di samping Pak Ustadz itu orang tak ngaji penulis skenario nya. Laki-laki di depan, istri di belakang. Ah, baru sholat. Apa kata suaminya? Kaulah maju istriku. Emansipasi wanita. Nah, <laughs> abang bukan tak pandai mengaji, tapi ini hak. Abang orangnya kan feminisme. Bilang aja tak tahu mengaji, Bang. Ajulah, Bang. Aku rela menerima abang apa adanya majulah si abang tadi Allahu Akbar sampai salam tak berbunyi Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Bang, ya Setahu Adinda Memang Adinda tak sekolah agama Tapi biasanya sholat tahajud itu kan berbunyi dia macam terawih Abang kenapa tak berbunyi? Ini namanya gaya silent. Agak bergetar-getar aja sedikit. Ibu kalau dapat suami macam itu bersyukur pada Allah. Di zaman eh dan zaman gila macam ini, masih ada suami mau membangunkan istri tahajud malam. Mantap apa tak mantap? Mantap! Suami orang bangun bawa selingkuhannya mabuk kena narkoba. Suami orang yang satu kegatalan aja kena HIV AIDS kena raja singa yang satu lagi mabuk masuk ke parit mati ini masih mau membangunkan istrinya bersyukur pada Allah ya Allah aku bersyukur pada engkau kau sudah mengirimkan seorang imam kepadaku masalah dia tak berbunyi tak apa-apa ya Allah nanti lama-lama berbunyi juga nanti dia. rupanya di kantornya di Medan dia belajar kepada imam ketetuan imam di kantornya bapak kalau mau latihan jadi imam jangan langsung imam maghrib imam zuhur aja dulu imam zuhur itu kan tak bunyi Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Cukup Nanti udah agak-agak lama barulah imam maghrib Jangan langsung subuh Subuh memang dua rakaat tapi kunutnya panjang Tapi anak-anak kita yang sudah masuk pondok pesantren Tadi tah berapa orang lah jumpa saya Ustaz Somad, iya Darul Arafah ya? Iya Ustaz Somad, iya Darul Arafah ya? Iya Ustaz Somad, iya Darul Arafah, iya, iya. Saya malunya apa? Saya dari Eropa cuman setahun. Masuk 93, keluar 94. Itu saya malu nyebut darul Eropa. Banyak anak darul Eropa. Kenapa Ustaz ketika ceramah tak pernah nyebut darul Eropa? Itu apa saya sebut? Malu darul Eropa punya santri cuma setahun. Tapi kalau mau pakai bahasa indah bisa. Ustaz darul dari Eropa ngapain? Studi banding. Nah, di Darul Arafah di Al-Wasliyah anak-anak dilatih menjadi baca imam tamat dari Darul Arafah dulu sekarang saya tak tahu mesti hafal 30 juz eh 3 juz 30 itu dulu Ustaz dulu ya juz 30 dulu wajib kelas 6 bisa mengajar latihan kelas 5 udah jadi mudabir kelas 5 mengatur adik-adik jadi mudabir kelas 6 sudah ngajar selesai di Purba kelas 7 mesti kelas 7 tamat kelas 7 sudah pakai sorban tuan-tuan syekh tuan guru maka dia bisa menjadi imam maka yang sudah terlanjur jadi orang tua tak pernah mendapatkan pendidikan agama balaskan sakit hati pada anak nah sini aku dulu tak pesantren aku tak pandai baca Quran maka aku sakit hati kau mesti masuk pesantren begitu orang sekarang enggak aku dulu bodoh Pak Ustaz terus anakku ini mesti lebih bodoh daripada aku ini orang tak betul ini orang urat otaknya membelok menyimpang kita harus balaskan sakit hati kita kau mesti masuk pesantren nah kau mesti jauh ibu-ibu kalau anaknya dilepas ke pesantren jangan menangis mak izin ke pesantrennya pergi sana ini enggak jangan pergi nah. habis tisu setengah kotak Kulepas kau dengan nama Allah. Pergi berangkat. Cepat, cepat berangkat. Begitu anak sudah berangkat, masuk kamar kunci pintu. Ah, menangislah. Oh, nangis lah. Datang suami marah. Kau kenapa menangis? Anak kita sudah menuntut ilmu bagus. Kenapa kau nangis-nangis? Biarkan dia belajar di sana. Mau ngamuk ibu itu. Abang enak aja ngomong. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Aku. Yang melahirkan bersimbah darah siapa? Aku. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Aku. Abang sekali-sekali aja datang. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama Ibu yang menangis sekarang karena anaknya jauh di mana? Di Gontor. Anaknya jauh di mana? Lirboyo. Anaknya jauh mana? Pandanaran ngapal Quran. Anaknya jauh di mana? tujuh tujuh Makassar. Anaknya jauh di mana? Pondok Pesantren Tafiz Quran Ustaz Yusuf Mansur. Sabar. Lebih baik menangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena anak kena candu narkoba. Kalau sudah kena narkoba, maka masuk rehabilitasi satu bulannya tiga juta, satu tahun tiga puluh enam juta. Akhirnya terjuallah cincin yang tiga dulu. Kemana-mana pak cincin. Anak di sekolah kan tak peduli sekolah agama. Bu anaknya nggak pesantren. Alah pesantren buang-buang uang aja. Bagus beli cincin. Masal oh, asal pergi undangan tiga. Di mana tempat pengajian kita di Perbawangan nanti malam? Sana. Memangnya kalau anak nanti sakit bisa ditolong. Akhirnya bulan Januari jual, Februari jual, Maret jual, April, Mei, Juni, Juli pas jual gigi. Juli, Agustus, ragu-ragu. Padahal dulu kemana-mana menyombongnya tak sanggup. Hai, gigi emas sampai masanya harta tak akan bermakna maka pendidikan anak-anak kita ini harus kita jaga tiga saja kumpul ramai-ramai apapun nama majelisnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah itu sebagai starting point kumpul ramai, satukan pemikiran perbaikan ekonomi, perbaikan politik pemimpin islami, pro pada Islam dan perbaikan pendidikan Ustadz kemana? Bicara kenapa? Itu yang Ustadz bicarakan. Itu agenda saya. Kemanapun saya bicara, saya akan menyampaikan ini. Tak pernah bosan. Sampai akhirnya nanti jamaah kami udah bosan mendengar ceramah Ustadz. Kalau itu Ustadz diam aja lah. diam lah Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bicara satu jam setengah sembilan puluh menit. Padahal di mana-mana saya ceramah baru 30 menit orang sudah ada pula yang menggaduh-gaduh kepala. Lamanya lah pula Ustaz. Oh, balik lagi. Udahlah di kantor tadi ditekan atasan, di jalan pula tadi ditangkap kena tilang lupa pakai helm. Ini pengajian Ustaz ni lama pula. La ilah, ilah. Tapi di perbaungan semuanya cas. Saya tadi sudah menduga ini ceramah saya agak 40 menit, bapak-bapak yang tegak ini pasti balik. Rupanya makin tegak lama. jamaahnya tahan saya pula tak tahan itulah yang dapat saya sampaikan yang baik-baik datang dari Allah yang tak baik dari hamba Allah yang daim apakah model pakai ada tanya jawab ke kertas atau tidak kalau ada saya jawab kalau tidak eh, tak apa-apa cepat saya tidur besok baru kita pengajian besok akan kita jawab kertasnya sudah banyak tebal begini tebal Besok habis sholat subuh akan kita jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab saya bawa ke Pekanbaru Riau akan saya ketikkan dikirim buka blog www.somatmoroko.blogspot.com. Kenapa Ustadz buat somat Moroko? Banyak yang nuntut. Kenapa tidak somat saja? Karena kalau kalian ketik di Google somat, keluar sinetron Bang Somat. Ah, itu maka saya buat somat Moroko oh, Moroko tempat saya kuliah dulu selama 90 menit ini banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati maukah bapak ibu tuan-tuan guru ustaz-ustaz memaafkan silap saya saya mana tahu entah mati saya malam ini dosa banyak tapi minta-minta janganlah mati susah nanti ustaz Fauzi ngurus jenazah Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ustaz Lukman. Kasih Ustaz Lukman. Ustaz Lukman. Ustaz Lukman. Barokah, barokah guru. Ustaz. Doakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك الكريم وعظيم